وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخلق الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوان والأخوات رحمة الله سبحانه وتعالى Kembali kita lanjutkan dalam kita dalam majelis tafsir setelah berlibur selama bulan Ramadan dan juga selama libur panjang mahasiswa di awal tahun akademik 2013-2014 ini kita lanjutkan kembali pembahasan kajian kita dalam tafsir atau majelis tafsir yang pada majlis terakhir kemarin kita telah membahas tentang ayat yang ke-103 dari surah Al-Imran. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam surah Al-Imran ayat yang ke-104 sampai 109. A'udzu billahi rajim. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون وأما الذين وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور Dalam ayat mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban untuk berdakwah. Setelah pada ayat sebelumnya dari ayat 102 sampai 103 Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan tali agama Allah. Maka di ayat berikutnya pada ayat 104 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan "Wa takum minkum Hendaklah ada sebagian di antara kalian. Wal takum minkum ummati sekelompok yad'una ilal khair yang mereka itu adalah mengajak kepada kebaikan. Wal takum minkum jelas dalam ini tata bahasa atau grammar dalam bahasa Arab di wal minkum itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar terdapat sekelompok dari umat ini sebagai orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Karena ini tanpa adanya orang-orang menyeru kepada kebaikan, maka hakikat atau perintah dari ayat sebelumnya tidak akan bisa terrealisasi dengan sempurna. Yaitu Allah SWT menyuruh kita untuk menjadi meninggal dalam keadaan Islam wala tamuntunna illa wa antum muslimun jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam ya Wa'tasu jami' wa la dan juga ini perintah dari Allah SWT agar kita berpegang teguh dengan Allah SWT, dengan agama Allah SWT. Maka di antara bagian dari bentuk kita istiqamah di dalam beriman, dalam ketakwaan kepada Allah SWT adalah dengan menyengaja kepada kebaikan. Dan bagian dari bentuk kita berpegang teguh agar tetap ada sebuah kelompok umat ini berpegang teguh dengan kebenaran, hendaknya eh, akar umat tetap berada dalam kebenaran, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, Tentu dengan adanya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Wal minkum ummatu yad'una khair. Indahlah ada sebagian di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Tentang keutamaan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali firman-firman Allah maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Yusuf ayat 8, "Qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya, katakanlah, "Qul hadi sabili." Inilah jalanku, kata Rasulullah SAW. Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, "Qul hadi sabili." Inilah jalanku. Ad'u ila Allah yaitu mengajak kepada Allah, mengajak kepada agama Allah. Maka umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar setia menjadi pengikut beliau adalah orang-orang yang menjadi orang-orang mengajak kepada, menyuruh kepada kebaikan, menegakkan nilai-nilai kebenaran. Maka karena dengan tanpa adanya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, tentu akan lenyap kebaikan itu sendiri wa ya'muruna bil ma'ruf. Kemudian Allah menyebutkan dan mereka itu menyuruh kepada yang ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan mereka itu mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun itulah orang-orang yang beruntung. Pertama, kenapa Allah masih menyebutkan al khair lalu ditafsir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi mengajak kepada kebaikan itu bukan hanya sekedar menyuruh kepada yang baik saja, tetapi juga termasuk mencegah dari perang mungkar. Ini manhaj dalam berdakwah. Karena ada orang yang overdosis yang hanya fokusnya menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak mau mencegah dari yang mungkar. Jadi pokoknya motivasi saja. Ya, menyuruh buat baik, berwalidin, berlemah lembut dan tidak mengatakan melarang. Tidak ada sifat melarang, mencegah. Ya, hanya anjuran saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini dalam mengajak kebaikan itu tidak ya kebaikan itu yang merupakan kebaikan itu terbagi dua yaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang ingkar. Diriwayatkan dari Abu Ja'far al bakir menurut Berdawai yang ini akan disebutkan Mukatsir juga tapi ana mencoba membahas tentang sanat dari perkataan dari Abu Bakar ini meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Berdawai menyebutkan uh, bahwa Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini, Yadu'una al khair. Apa yang maksud kebaikan di sini? Al khair di sini apa bukan kebaikan maksudnya? Al khair kata disebutkan dalam riwayat tersebut adalah yaitu ittiba kitab Allah wa sunnati, yaitu mengikuti kitab Allah dan sunnahku kata Rasulullah SAW. Ya, kebaikan itu tidak mungkin ya. Ukuran untuk kebaikan itu bukanlah diukur dari sisi selera, dari sisi kebiasaan, ada istiadat, bukan. Ya, kebaikan itu diukur di sisi adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak dipungkiri, di sini ada pendapat yang merinci ya. Apakah nilai-nilai kebaikan itu bisa diketahui dengan akal semata tanpa perlu agama? Atau kebaikan itu hanya diketahui melalui agama saja tanpa perlu akal? Ini ada pembahasan antara orang Asy'ariyah dan dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah pendapat, kebaikan itu mungkin dikenal dengan akal tanpa butuh kepada wahyu. Kalau arah Asyairah mengatakan, kebaikan itu hanya melalui wahyu saja, tidak mungkin kenal dengan akal. Tetapi yang benar, para ulama alusunah menjelaskan, kebaikan itu secara mujmal mungkin dijangkau oleh akal. Secara mujmal, mungkin dijangkau oleh akal. Tetapi bagaimana oh, tafsirnya, rinciannya, jalan menuju ke situ, bagaimana prosesnya ke situ, itu hanya diketahui dengan cara syar'i. Hanya diketahui dengan cara syar'i. Maka jadi ada secara mujmal ya, memang tidak semua kebaikan juga. Ada kebaikan pemanya berbuat baik kepada orang tua. Secara akal itu baik nggak? Baik, jelas itu ditunjukkan oleh akal. Tanpa ada agama pun ya, binatang pun ya kan bahkan birwaliden itu baik-baik kepada orang tuanya, ya, binatang sekalipun. Jadi secara akal boleh. Tetapi bagaimana proses bentuk nilai-nilai kebaikan itu? Pemanya kata-kata ah itu termasuk melawan kebenaran atau nah, tidak? Kan taksil ini rinciannya. Nah agama menjelaskan bahwa di antara nilai-nilai kebaikan itu sampai-sampai jangan kalian ucapkan wala takul lahuma. Jadi rinciannya, tafsilnya, batas-batasannya itu dijelaskan oleh agama. Nah begitu. Pemanya minum khamar. Banyak orang al yang meninggalkan khamar Bukan karena agama, tapi karena apa? Akal sehatnya melihat ini haram, nggak boleh, nggak layak gitu. Demikian pula zina dan umumnya berbuat zalim secara akal itu adalah nggak pantas gitu, nggak pantas. Tetapi tafsirnya, penjelasan rincinya itu hanya melalui agama. Nah, tetapi ada di sana yang mungkin kebaikan tidak mungkin dijago oleh akal. Khususnya bicara tentang alam gaib, surga, neraka, itu nggak mungkin dijago oleh akal. Tetapi walaupun ulama kita sebagai mengatakan tentang adanya hari kiamat itu bisa ditetapkan dengan akal. Kenapa? Karena tidak mungkin di dunia ini orang kaya, orang berkuasa semena-mena tanpa ada hari pembalasan. Pasti bagaimana orang zalim di mana orang zalim akan menerima hak-haknya. Jelas pada hari kiamat. Jadi tetapi tafsirnya, nah oleh sebab itu tidak benar kalau kita kata kebaikan itu hanya mutlak di kalangan agama juga keliru. Atau kenyataannya mutlak bisa di kalangan akal juga keliru tapi kita katakan, ada kebaikan-kebaikan secara mujmal dikawal oleh akal. Ya, tapi tidak semua akal eh, akal itu dapat mencapai semua kebaikan, tidak. Tidak mungkin, tidak semua, ya kan? Nah, oleh sebab itu, tapi agama ya yang merinci. Jadi, mungkin kenal kebaikan oleh akal ada nilai-nilai kebaikan yang dikenal oleh akal, tapi mutlak akal bisa mengetahui semua kebaikan tidak. Harus berpatokan pada wah Nah ini kebaikan. Jadi kebaikan di masjid ini adalah apa yang diperintahkan Allah. Ya. Kebaikan itu dua sisi dari kesempatan. Bukan hanya menyuruh orang pada yang baik. Berinfaklah, sholat, dan sedekah lah. Bukan itu saja kebaikan. Tapi juga mencegah orang dari yang mungkar. Nah ini bantahan pada bagian seorang kalau orang-orang yang sekarang menyatakan kebebasan, hak berpendapat, berpikir dan semacamnya ya. Nggak sesuai dengan ini. Kayak yang mungkar itu nggak ada kebebasan di sana. Tapi dalam hal yang ma'ruf ya lakukanlah. Mau salat tahiyatul eh, masjid, salat dua rakaat apa semuanya ada. Jadi kebaikan yang dimaksud dalam Al-Qur'an ini adalah kebaikan yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yad'una ilal khair, ini sifat yang pertama. Ya, tadi sudah sebutkan dari firman Allah Subhanahu dalil tentang agungnya berdoa pada kebaikan itu yaitu di antara firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi surat Yusuf ayat 8 tersebut, "Qul hadis sabil adu ilallah. Bahwa berdoa kepada Allah itu merupakan Bukti kesetiaan seseorang itu menjadi figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul hadi sabili ad'u ala basirati ana. Nah, di antara menuju syarat untuk menyuruh kepada kebaikan itu ada berapa syarat sebutkan ulama. Di antaranya di antaranya berilmu tentang kebaikan itu, berilmu tentang kemungkaran dan berilmu tentang yang mak Bagaimana seorang mau menyuruh orang kepada kebaikan? Seorang dia tidak punya ilmu tentang kebaikan itu. Bagaimana seorang mau menyuruh orang kepada yang ma'ruf? Dia tidak berilmu tentang yang ma'ruf. Maka yang pertama, al-ilmu bisyari. Al-ilmu, memilih ilmu syara, ilmu agama. Punya modal dulu, mau menyuruh kepada yang baik, mencegah ada yang mungkar, menyuruh kepada yang baik, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah ada yang mungkar, harus punya ilmu. Jadi kebaikan itu tadi sudah kita sebut bukan diukur dari segi kebudayaan, kebiasaan, ya kan? Kesepakatan, keputusan muktamar, nah dari situ ukurannya. Ukurannya adalah sesuai dengan apa yang disebutkan Allah dalam kitab sucinya dan di eh, Rasulullah dalam sunnahnya yang sahih. Nah, maka tadi saya sebutkan satu riwayat dari yang diriwayatkan Mudawi, al khair ittiba kitabillah mada wasunnati sunnati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya adalah sahih, tapi saya anak mencoba mencari kesahihan sanatnya, ini masih belum dapat. Baik. Nah, itu kebaikan. Jadi kita katakan tadi untuk mengajak orang kebaikan itu modal utamanya apa? Harus dengan ilmu. Nah, ini sini juga menjelaskan batas antara manhaj al-bidah dengan manhaj al jamaah. Bahwa mereka itu dalam berdakwah itu mesti punya ilmu, bukan asal ngomong, bukan asal perasaan. Nah, begitu. Sekarang ini banyak orang ya, mau mengajak kebaikan, tapi dia tidak tahu dalil, tidak tahu ilmunya. Itu beda lagi. Dia punya ilmu mujmal saja. Maka oleh sebab itu ada kelanjutan dari ayat tadi yang kita bacakan, kul hadhi sabili adu ilallah ala basiratin. Ala basirah jelas di atas ilmu. Itu berdakwah di atas ilmu. Nah, di sini dapat dua peringatan. Bagi orang yang mau mengajak kebaikan, bekali dirimu dengan ilmu. Bagi orang yang mau mencari kebaikan, carilah kebaikan kepada orang beril, berilmu. Jadi bukan asal ikut saja ya kan. Kalau sekarang kan trennya, kalau yang ngasih ceramah itu orang-orang terkenal ya, apalagi kalau mantan bintang film atau mantan tahanan atau mantan apa namanya narkoba kadang-kadang tobat gitu ya. Eh, lebih cepat diterima oh, dengar gitu ya. Atau mungkin karena lucunya atau macam-macam gayanya. Jadi tidak dilihat dari segi kemampuan ilmunya, tapi yang lebih utama bagi mereka retornya. Ya. Oleh sebab itu sekarang ini kita lihat tokoh-tokoh yang banyak muncul itu bukan tokoh-tokoh orang yang yang memang mumpun di ilmu agamanya dia mengajak ke dalam agama ini. Nah, ini musibah. Jadi tadi kita sebutkan orang yang ingin mengajak kebaikan mesti memodali dirinya dengan ilmu. Ya. Orang yang mau mencari kebaikan mesti mencarinya melalui orang yang punya punya ilmu. Gitu. Nah, Kemudian ala basiran atin ana itu maka ditegaskan dari ayat tadi yaitu mereka itu dalam berdakwah itu berdasarkan il, ilmu. Ama ana wanita ba'ani orang ikuti dan orang eh, aku dan orang ikuti kata Allah dalam ayat ini yang ketika menyuruh Rasulullah SAW akan menerangkan menyampaikan kepada umatnya. Nah, syarat kedua ada al ilmu bil hal. Al ilmu sama, tapi ilmu bil syarat yang kedua ilmu bil hal. Apa maksud ilmu bil hal? Apa maksudnya ilmu bilhal? Yaitu mengetahui kondisi orang yang mau disuruh ini. Itu maksudnya. Tomanya, kita nggak tahu kondisi orang ini. Orang ini minum kamar atau tidak. Lalu kita sebut, hei kamu dia minum kamar, Lucu nggak? Lucu kan? Kita nggak tahu bagaimana kondisinya dia. Nah, sebagai contoh umpamanya, ada orang sangat semangat ya, lihat orang tidak sholat, lalu orang sholat, orang sholat berjamaah, lihat ada orang duduk-duduk di situ. Langsung dihari oleh, eh ini yang mukmin apa kafir? Orang sholat kamu malah duduk-duduk di sini. Enggak ditanya dulu. Oh sudah jamak ya mas, musafir ya? Kan bisa ya? Kan banyak juga kejadian lihat orang makan di pasar atau lihat orang yang tidak puasa, makanya ya kan dia nggak tahu, nggak punya ilmu dengan syarat. Kadang-kadang di atas bis dia tegur. Padahal orang yang musafir kan boleh dia terbuka. Nah inilah ya dia nggak. Jadi pentingnya berilmu dengan apa? Bilhal. Yang ini yang disebut oleh seorang Walaupun istilah fiqhul waqi' itu nggak benar ya, tetapi memang ma'rifatu hal mad'uin, mengenal kondisi orang diajak itu penting dalam agama ini. Dalilnya mana, Ustaz? Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal dari Yaman sebelum akan Mas radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Inna kata qauman min ahli kitab. Engkau akan mendatangi orang ahli kitab diberi informasi tentang umat yang akan diserunya, maka di sini ada faedah bagi seorang dai mesti mengerti umat yang mau diserunya itu condongnya berpikir bagaimana, subahat subahatnya bagaimana, kesalahan mereka mana, kelemahan mereka mana, ada isyadat mereka bagaimana. Supaya lebih mudah untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Supaya lebih mudah mengajak mereka kepada kebaikan. Tadi ada contoh kepada antum, kalau orang tidak punya ilmu bilhal, dia akan asal tersebut. Jadi tidak tok punya ilmu agama saja, tapi perlu juga apa? Ilmu bil hal mat'uin. Kondisi orang seluruh ini harus tahu agar kita tahu ini orangnya akidahnya bagaimana. Dan juga tadi kita sebutkan ketika amar ma'ruf nahi munkar harus tahu kondisi orang kita ini Ya kan? Mencak-mencak marah-marahi orang, umpamanya ada orang jalan atau ada perempuan datangi seorang laki-laki. Eh, eh jangan itu laki-laki tempat laki-laki di sana. Belum tahu ini mungkin istrinya, mungkin anak perempuannya, mungkin makromnya, tapi langsung tegur tanpa bil ilmu bil bil hal. Dan ini ya ikhwan jadi belum tentu orang punya ilmu, tentu keba tahu kebenaran, dia bisa menerapkan ilmunya dengan benar. Ya, makanya yang banyak ngawur dalam dakwah seperti orang-orang yang berilmu dengan ilmu tahzir dan hajar. Ya, mereka punya ilmu tentang itu, benar, tapi penerapannya keliru. Kenapa? Al-ilmu bil hal marwi. Kondisi masyarakat secara umum, ya kan? Itu tidak diperhatikan oleh mereka. Mara'i mura'atu masalah masalah yang maksada. Mem pertimbangan antara hal nilai-nilai kebaikan yang positif dengan nilai hal yang efeknya negatif harus dia pertimbangan. Maka ini yang syarat yang ketiga yaitu ma'rifatu maratibul ma'ruf marat mungkar. Harus punya ilmu tentang maratib, mungkar dan maratib apa ma'ruf. Jangan salah sampai nyuruh orang sholat qiyamul ya, sangat bersemangat padahal orang ini nggak pernah sholat wajib. Itu nggak ngerti namanya maratib awamir dan maratib nawahi. Ya. Jadi atau istilahnya al-aham muhim. Dimulai dari hal yang terpenting baru yang penting Mana dalilnya ini Ustaz? Banyak dalil dan syawahid di sini. Banyak syawahid. Di antaranya Rasulullah SAW ketika lanjutkan ke hadis Mu'az tadi. Hadis Mu'az tadi kalau kita lanjut. Faliyakun awala mata taduhum ilahi. Syahadatu an la ilallah anna Muhammad Rasulullah. Wa fi riwayat ilahi wahidullah. Yang pertama yang kau ajak mereka itu adalah untuk mengucapkan kalimat syahadu an la syahadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi mulai ada prioritas dalam dakwah itu. Makanya Layung yungkiru mungkar bima, bima huwa angkar minhu. Tidak boleh mencegah kemungkaran yang akan menimbulkan kemungkaran lebih dahsyat. Nah, ini maratib. Awamir, maratib ma'ruf, maratib mungkar harus ditahui. Jadi dalam menyuruh kepada kebaikan pun bukan asal yang penting saya nyuruh kebaikan. Tidak, ada namanya prioritas yang diutamakan. Ya kan? Ini enggak, Ya kan pemainnya. Orang ini pemainnya belum punya ilmu apa-apa, sudah disuruh pakai jenggot, sudah suruh nggak isbal semacam. Di, diberi yang banyak, atau ditahulukan ilmu hajar wa tahdir daripada menanyakan akidah. Ya. Ada prioritas dalam berdakwah itu. Ya, oleh sebab itu penting. Jadi kemudian dalam kemungkaran juga begitu. Ya kan? Sekarang orang enggak memukul anaknya karena nggak mau belajar mulang pelajaran, tapi pernah mukul anaknya nggak sholat enggak? Itu nggak ada prioritas mungkarnya, ya kan? Yang lebih penting sholat. Tapi, tapi kalau anaknya terlambat sekolah, nggak mau bangun sekolah dipukul. Tapi kalau sholat, nah ini kan nggak ada prioritas sama Dia menyuruh kepada mencegah dari mungkar, tetapi tidak prioritas. Dan ini juga menyebabkan salah satu gagalnya dakwah. Bahkan bikin hebohnya dakwah gara-gara ini kebanyakan di tempat-tempat mana? Karena ini. Jadi tidak prioritas. Jadi tadi ada beberapa syarat al ilmu bil syar'i wal ilmu bil hali wa apa yang ketiga apa? Ya ma'rifatul maratibul ma'ruf wa maratil munkar wal awamir. Jadi atau memulai dari yang terpenting baru yang penting. Jangan mencegah yang mungkar dengan peristiwa atau menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wala tasubbul ladina yaquluna min fa fayasubbullaha anwan bighairi ilm." Allah cegah orang-orang mukmin jangan kalian mencaci wala tasubbul ladina yaquluna min dunillahi. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu. Mereka syirik kan? Tapi enggak boleh kita Allah-Allah caci-caci mereka. Wala tasubbul ladina yaquluna min Fa Fayasubullah karena berakibat yang lebih mungkar yaitu mereka nanti mencaci Allah Fayasamullah aduan begitu karena benci dengan tanpa mereka sadari karena mereka tidak punya il, ilmu. Banyak dalil prioritas itu. Sabda Rasulullah SAW ketika Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu laula anna qaumak. Hadis itu adi bil jahiliyah. La hadam tu kabalaban itu la hadam tu kabalaban itu ha ala qaidat Ibrahim. Wala ja'atu laha babani, ababaini. Babun yaqulun wa babun yaqulun Rasulullah berkata kepada Aisyah, kalau bukan karena kamu, ya Aisyah, baru saja keluar dari ya masa jahiliyah, sungguh aku akan robohkan Ka'bah ini dan aku bangun sesuai dengan awal mula sebenarnya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim yaitu memiliki dua pintu, satu pintu tempat masuk, satu pintu tuh keluar. Tapi Rasulullah melakukan enggak? Enggak melakukan. Alasannya kenapa? Kenapa ya, Fuad? Murah, mafsada yang akan timbul karena orang ini baru masuk Islam, baru saja meninggal jahiliyah. Kalau dilakukan ini, Ka'bah ini suatu yang sangat agung di sisi mereka. Nanti jangan mereka kembali mur, murtad. Dan banyak dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah bahwa kita itu bisa saja meninggalkan mencegah yang mungkar, takut akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Ini fikir berdakwah, penting sekali. Jadi belum tentu orang punya ilmu agama, ya, dapat menerapkan sungai yang benar dalam dakwah yang tentu. Karena harus punya ilmu fikih ke dakwah. Cara menyampaikan ilmu itu ada ilmunya juga. Kalau tidak, ya ngaur-ngaur dalam berdakwahnya Sehingga menimbulkan kerancuan, kehebohan, ya berbagai masalah timbul di medan dakwah. Gara-gara dai tidak memiliki kesiapan yang sempurna untuk berdakwah. Dan banyak syawahid-syawahid tentang hal ini. Ketika kita berdakwah harus prioritas, ketika kita menyikari yang mungkar harus prioritas. Jadi, makanya tindakan sebagian orang-orang teroris segala macam, apa mereka? Apakah kemungkaran yang timbul atau kebaikan? Yang jelas kemungkaran lebih besar gara-gara perbuatan mereka ya, umat Islam difitnah dan bagaimana ke apa namanya ditimpa perbuatan mereka itu. Ini kemungkaran yang lebih besar. Bukan membuat orang lebih cinta kepada Islam, tapi membuat orang lebih semakinlah hari dari Islam. Banyak syawahid dalam sunnah Rasulullah SAW tentang hal ini. Suatu ketika ketika Rasulullah SAW membagi rampasan perang Hunain, ya kan, yang disebut dengan Dhil Qaisirah, I'dil ya Muhammad fa kalam ta'adil. ta'dil. A'tini min mali la abik. Perkataan yang sangat keji kepada Rasulullah SAW. hey Muhammad. Ya, berlaku adil lah kamu. Nah, Beri saya dari harta Allah itu bukan harta bapakmu. Subhanallah kata-katanya kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah ini mayyadil lam adil. Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil kata Rasulullah SAW. Ini ana Amin mampir sama ala ta'amin mampir ar. Saya ini dipercaya oleh Allah Subhanahu wa mengemban wahyunya, tapi engkau tidak percaya kepada aku tentang perkara dunia ini, tentang orang yang ada di bumi ini, kata Rasulullah SAW. Lalu Khalid bin Walid atau Umar bin Khattab mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah, adribu um hadal munafik." Biarkan ya Rasulullah saya penggal leher orang ini. Apa kata Rasulullah? La uridu ayatan ada ayat hadatan nasu anam Muhammadan qatala ashab qatala ashaba. Jangan kata Rasulullah, jangan lakukan. Saya tidak ingin nanti orang berbicara di belakang bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya sesuka hatinya. Kalau nggak suka dibunuh oleh dia. Apa yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW? Mafsadah. Fitnah. Dan ini yang perlu sangat penting bagi seorang da'i mura'at dalam dakwah. Yang penting pertama punya ilmu, ilmu bilhal, kemudian mura'at masalah mafsadah, ini prioritas dalam berdakwah, ya, ini sangat penting. Menimbang masalah dan mafsadah. Nah, itu saya kilas tentang bagaimana berdakwah. Jadi bukan berdakwanya saja, tapi harus memperlihatkan rambu-rambunya. Perhatikan ketentuan-ketentuannya. Pertama punya ilmu. Maka di sini kita lihat sebagian orang ada semangat berdakwah ya, tetapi tidak punya membekali diri dengan ilmunya. Sehingga kata Ali bin Muthalib menyebutkan ini maaf afsada aksar memang aslah Orang yang berdakwah tanpa ilmu akan merusak lebih besar daripada apa? Daripada Bahayanya lebih lebih dominan. Kerusakan kemungkinan justru lebih parah kalau berdakwah tanpa ilmu. Dan ini betapa banyak timbul bermacam aliran, bermacam paham. Kenapa? Awalnya dari mana? Karena memang orang-orang yang mengajar tidak punya ilmu. Nah, ini sedikit sekilas datang bahwa kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, menyuruh kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Oleh sebab itu, dalil tentang pentingnya bermodal ilmu sebelum tadi kita sebutkan sebagian dalilnya sebelum berdakwah di antara juga Allah sebutkan dalam surat At-Taubah apa bunyi firman Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah, falaula nafara min kulli ta'ifatun minhum eh, eh, qawla nafara min kulli fakan minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah pantas semua orang iman itu untuk pergi ke medan perang secara seluruhnya. Walaula nafara min kulli fakan minhum ta'ifah. Kenapa tidak setiap kelompok di antara mereka itu ada sebagian ya, segolongan dia tafaqahu kaum fiddin agar mereka mendalami agama ini Walayanzuru kaumahum. Apa tujuannya? Agar mereka dapat memberi ajaran peringatan kepada kaum mereka. raja'u ilaihim. Ketika mereka nanti setelah selesai menuntut ilmu kembali kepada kaum mereka. Maka dimelihat tafaqu fiddin kaum kaumahum idza raja'u ilaihim. Pertama bermodal ilmu. Kemudian untuk memberi peringatan, ya. La'alam Mudah-mudahan kaum mereka itu mendapat peringatan Makanya ulama kita menemukan bahwa menuntut ilmu itu bagian dari jihad bisa dirilah. Nah, oleh sebab itu pentingnya kiranya membekali diri sebelum apa uh, mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf dan jika dari mungkar, harus mengerti dulu apa yang baik, ya, apa mengerti dulu apa yang ma'ruf, mengerti dulu apa yang mu, yang mungkar. Jangan-jangan kembali nanti Justru dia mengajak kepada yang mungkar, melarang daripada yang mak. Dan betapa banyaknya hari ini kita lihat orang-orang yang bersifat seperti ini. Ketika diajak ke sunnah, dia anggap oleh dia itu kan sunnah hukum boleh saja ditinggalkan. Ketika dilarang oleh bid'ah, ini kan hukumnya makruh atau dengan dalil bid'ah hasan Yang sunnah nggak dikerjakan, yang bid'ah di diprioritaskan, bahkan bisa menyesatkan orang. Subhanallah. Dibalik oleh mereka. Makanya Allah sebutkan dalam ini surah At-Taubah juga tentang sifat-sifat orang munafikin dan itu banyak di hari ini yaitu apa di antara mereka? Innal mereka ya'muruna bil munkar wa yanhauna Mereka itu apa kerjanya? Yaitu menyuruh orang berbuat munkar Mencegah orang dari perbuat yang mak dibalik oleh mereka. Inilah jangan kita sampai termasuk kelompok-kelompok seperti itu ya, maka kita membekali diri terutama dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebelum berdakwah yang jelas menyelamatkan diri dulu, keluarga dulu dan seterusnya. Maka oleh sebab tadi kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini betul-betul ya Eh, menjelaskan tentang keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menjelaskan bagaimana berdakwah kepada Allah yad'unal khair, yang kebaikan itu apa? Kebaikan itu bukan berarti hanya menyuruh pada yang ma'ruf saja, tapi termasuk dari mencegah yang yang mungkar. Dalam hadis yang akan Abu Hurairah dalam Sahih Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'ila hudan." Orang mengajak kepada petunjuk. Ini makanya karena lo minal ajri maka dia akan diberi pahala kata Rasulullah SAW mitla ujuri man tabi'ahu ini man tabi'ahu la yanqutu dzalika min ujurihim syai'an orang mengajak kepada mereka kepada petunjuk kata Rasulullah SAW dia akan diberi pahala seperti pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya. Jadi orang-orang yang mengikuti dia, pahalanya akan didapati oleh dia. La yanqusu dzalika min ujuri syai'a. Jadi dia dapat pahala karena dia memulai mengajak berbuat Bukan berarti orang yang mengikuti dia kurang pahalanya. Tidak. Gitu. Tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mau mengikuti kebaikan yang dia ajak orang untuk melakukannya. Tidak mengurangi pahala mereka. Tapi dia diberi bonus oleh Allah SWT. Berkat ada orang-orang mau melakukan kebaikan yang dia ajak, yang dia serukan. Nah, tanpa mengurangi pahala orang mengikuti. Ini jelas ya eh, keutamaan di dalam berdakwah kepada Allah SWT. Namun sebaliknya ada lagi ancaman. Man da'a ila dolalatin. Ini muskilah. Ya, orang mengajak kepada kesesatan, kepada bid'ah, ya, kepada kesyirikan segala macamnya, kekufuran, ya, kemaksiatan, baik dengan tulisan, dengan tontonan dan media, dengan fasilitas apapun saja, termasuk orang mengajak ke situ. Karena alaihi ini maka dia itu ini karena alim min maka dia itu mendapat dosa misla asami mantabi tabi'ahu yaitu sebanyak dosa orang-orang melakukan kebijakan yang dia ajak orang melakukannya. Seperbanyak orang melakukan hal itu dia mendapat bonus dosa selalu. Ini la yakutu dzalika min athamihim syai'a tanpa mengurangi dosa mereka. Bukan berarti dosa dia dikurangi, orang yang mengikuti dia dikurangi dosa enggak. Nah ini berapa ayat dan hadis yang dapat kita jelaskan betapa pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa kepada kebaikan adalah merupakan pengikut yang sejati yang pengikut sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada kaidah ini kalau anda menemukan kaidah tahawun bukan kaidah ta'awun jadi ada dua. Ada faedah ta'awun, ada faedah tahawun. Apa maksudnya faedah tahawun? Yaitu ya'ziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Apa? Ini kata mereka, kita saling memicingkan mata terhadap perkara-perkara yang kita berselisih. Wa ya'inu ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Dan kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakat Zahirnya ini bagus sekali, tapi kalau antum nilai dari sisi agama akan ada celah-celah kebatilannya. Pertama, yaitu mereka mengatakan hal-hal yang kita berselisih nggak usah dibicarakan. Ini memastikan apa? Kaidah amal ma'ruf nahi munkar, menghilangkan kaidah tanasuh. Justru dalam pendapat-pendapat yang menyalahi apa? Kita saling tanah Yang benar itu adalah yang sahul ba'duna atau fi dan nanti Saling memberi nasihat sehat. Bukan ya'diru ba'dna ba'dan. Memang ada sisi benarnya dalam satu kondisi yang sangat sempit disebutkan Syekh Saleh al Utsaimin, perkara istihadiyah yang tidak ada dalil qati. Tidak ada dalil yang pasti, tapi istimbat semuanya. Memang masalah istihadiyah di mana istilah fuqaha sebagian la ingkarati. tidak boleh diingkar, ada pengingkaran hal ini. Tapi dalam masalah sempit ini, Bukan perkara akidah, perkara sunnah, bid'ah, bukan di sini masalahnya. Paham kira-kira tuh? Ya, masalahnya jelas, jelas dalilnya tuh nggak bisa. Ya aturan ba'dan. Tapi mungkin boleh dalam perkara yang sempit yaitu perkara istihadiyah yang di situ ulama besar pun berbeda pendapat dan tidak ada dalil yang dalil yang nas yang konteks permasalahan itu naam. Namun tetap saja kita berupaya mencari yang lebih dekat kepada kebenaran. Jadi ya'tuna ba'dhum ikhtalaf nanti. Kemudian ini yu'inu ba'duna ba'dhan fi maktafaqna alai atau fi maktafaqna fi. Saling kita bekerja sama dalam apa yang kita bersepakat dalamnya. Ini benar atau salah? Salah. Karena belum tentu ini sepakat itu adalah benar. Kalau sepakat dalam berbuat dosa, kita kerjasama. Makanya Allah SWT apa bunyi ayatnya? Surat apa? Ha? Wa ta'awa al birri wa taqwa. Kan di atas apa? Surah apa itu? Al-Maidah. Wa ta'awun al birri. Jadi kerjasama kita dalam kebaikan bukan fima tatakna alaihi. Bukan atas kesepak hal yang kita sepakat kita kerjasama. Dan inilah yang dilakukan oleh ahlu bidah pada ahlu sunnah sekarang. Syiah dengan sufi bersatu ketika kita mereka menghadapi ahlu sunnah wal jamaah tentunya sekarang banyak buku lahir ya. Yo, sejarah berdarah Wahabi, ada mereka musuh mereka. Itu kerjasama antara Sufi dengan Syiah. Dan ini kaidah al bidah yang mereka tatbik sekarang. Mereka dalam menghantam al jamaah bekerja sama mereka. Tetapi dalam perbedaan antara saling di iya karena musuh kita sama. Tetap, tapi Al-Quran beda kerjasama dalam hal apa? Watawan al-birri dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan asas kerja sama kita kesepakatan, tapi adalah kebenaran. Kebenaran kita kerja sama hak dan atas kebenaran. Bukan atas kesepakatan. Karena belum tentu kesepakatan itu berada kebenaran. Gitu. Jadi kaidah ya Pak. Kadang-kadang zahirnya bisa menipu. Kan indah dan bunyinya kan. Itu kalau orang tidak punya ilmu yang mantap, dia memang terpukau dengan kaidah itu. Ya abiru Rumah ba'dan bima ikhtalafna fihi. Ha? Wa yata'awun ba'dun ba'dan ya nata'awan. Nah ini ini au yu'awin ba'dun ba'dan bima ikhtalafna alaih. Bentuknya bisa nih menyatukan. Ya kan? Tapi hakikatnya ini persatuan yang tidak diri berdiri di atas kebenaran. Dan inilah yang diinginkan oleh para halu al bidah itu. Syiah ingin gabung dengan Ahlussunnah, jangan salah-salahkan Syiah. Tapi mungkinkah kalau kita mikir pada Syiah, Syiah jangan kamu caci maki sahabat. Bisa kami gabung dengan kalian. Nah, mungkin mereka mau. Karena ini layak baru bapak mungkin harus mencari. Nah, jadi ini dalam masalah karena saya berbicara hal ini karena berhubungan dengan masalah dakwah perlu hal-hal yang disinggung karena sebagian dai Eh, melihat kaidah-kaidah ini ada satu hal yang e, apa namanya bagus digunakan dalam tajmi dalam kerjasama ya padahal sebetulnya tidak memang kerjasama kita disuruh oleh Allah SWT sebagaimana akan datang ayat berikutnya dan juga ayat sebelumnya wa'tasim bihabil jami'a wa la tafarraqu ya kan disuruh orang dengan Allah jangan saling pecah belah Baik. Jadi tadi sudah kita sebutkan jelaskan tentang kandung air ini itu Allah SWT memerintahkan agar sebagian umat ini ada sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada ma'ruf munkar dan mungkar. Wa ulaika muflihun. Itulah orang-orang beruntung. Kata-kata muflihun itu apa artinya? Banyak dalam Quran ya. Setidak dalam surah Baqarah ya. Awal-awal awal surah Baqarah, ulaika humul muflihun. Kan gitu. Apa kata kamu muflih itu? Para ulama syirik menjelaskan, di antara salah ini menyebutkan, orang yang menang itu, as menal marhu, wal ghanim bil maklub. Apa maksudnya itu? Orang selamat dari bahaya dan mendapat keberuntungan. Jadi belum tentu orang selamat dari bahaya dapat keberuntungan belum tentu kan? Ya, ada juga orang beruntung tapi nggak selamat dari bahaya. Kan ada kondisi itu. Ya, ada berapa kondisi? Ada empat kondisi. Ada orang nggak selamat dari bahaya, nggak dapat un, untung. Nggak selamat dari bahaya, nggak dapat un. Yang kedua, orang yang selamat dari bahaya dan mendapat untung. Yang ketiga, selamat dari bahaya apa? Eh, yang pertama tadi selam, eh, selamat dari bahaya, kemudian eh, tidak selamat dari bahaya, justru mendapat merugi lagi. Kalau yang ketiga adalah dia selamat dari bahaya, belum tentu beruntung dia. Ya. Ada orang keempat beruntung tapi nggak selamat dari bahaya. Beruntung tapi nggak ada bahaya risikonya. Gitu. Tapi kalau ulai kemuflihun di jalan kepada ulama kita, yaitu dia selamat dari segala bentuk bahaya dan menggondol berbagai segala bentuk keberuntungan. Gitu Artinya selamat dari segala hal-hal yang akan dialami di akhirat, berbagai oh, kondisi yang menyulitkan di akhirat, ya selamat dari itu semua baik lewat di sirat ya panasnya padang ma eh, padang mahsyar segala macamnya kehausan padang mahsyar selamat dari itu semua kemudian mendapat keberuntungan langsung masuk surga di dalam surga mendapat macam nikmat nah ada orang dia masuk surga tapi sebelumnya apa mampir dulu di neraka neraka ada dulu dia beruntung kan tapi tetap siapa mereka yaitu ahli eh, orang-orang pendosa besar. Jadi nah, subhanallah. Ketika ulama kita kenapa aulaika muflihun kena ayat ini. Maka di sini terdapat pujian, keberuntungan bagi orang yang mau meninggalkan ini amar mungkar. Ini sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa amar mungkar bukan sebagaimana ini dipahami oleh sebagian orang yaitu dengan e, memberontak, dengan demonstrasi, dengan apalagi uh, membom ya enggak benar cara begitu bukan amar ma'ruf nahi mungkar namanya karena amar ma'ruf nahi mungkar itu apa idahnya yaitu mencela kepada ma'ruf dengan bil ma'ruf ya menyeru kepada ma'ruf dengan cara yang ma'ruf menyeru kepada ma'ruf bukan dengan cara yang mungkar apa bentuknya kalau kita contohkan sehari-hari saja kita ngajak orang makan ma'ruf kan tapi kita katakan apa? Kita dorong film dia. Eh, makan. Cara ma'ruf enggak? Caranya enggak ma'ruf, ngajaknya kepada ma'ruf, tapi caranya enggak enggak ma'ruf, enggak sempurna. Mengajak kepada ma'ruf harus dengan cara yang ma cara yang ma'ruf. Kan gitu. Nah, mencegah dari yang mungkar bukan dengan cara yang mungkar, bukan cara yang mungkar. Mencegah yang mungkar bukan dengan cara yang Baik. Wala takunu kalladina tafarraqu ikhtalafu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah terpecah belah dan berselisih kata Allah Subhanahu wa taala. Kok datang ayat ini? Ah, kenapa Allah menyebutkan janganlah kalian memecah belah seperti perpecah belahnya orang-orang sebelum kalian itu perpecah belah bersil orang sebelum kalian yang diawali dengan amal ma'ruf mungkar. Ini adalah jawaban bagi orang-orang mengatakan yaitu bahwa bila kita melakukan amar mungkar akan memecah belah umat. Siwana tuduhan orang-orang yang tidak mengerti dan tidak berilmu bahwa orang-orang salafiyin, bahwa orang sunnah wal jamaah suka memecah belah umat. Amar ma'ruf mungkar itu justru mempersatukan umat, bukan memecah belah. Dengan tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar di sinilah awal memecah belahnya umat. Itu yang menyebabkan belah umat. Jadi sekarang ini ada orang yang balik kalau kita amal ma'ruf munkar kata mereka itu menyebabkan terbelahnya oh umat. Sebagaimana kaidah sebagai jamaah tablik ya kan gitu kata mereka. percabalah umat jangan bicara masalah tauhid dan seterusnya. Atau kaidah oh, ulama jamaah-jamaah yang lainnya. Nah, justru dengan tidak adanya amal ma'ruf munkar inilah menyebabkan apa? Terpecah belahnya umat. Tanpa adanya dakwah kepada sunnah, tanpa ada dakwah mencegah pada bid'ah, terjadi macam bentuk bid'ah yang telah memecah belah barisan umat ini. Jadi bukan sebaliknya mengajak kepada sunnah, mencegah dari bid'ah, memecah belah umat. Di ini dipahami oleh sebagian orang? Justru dan mengajak kepada sunnah, menyata dari bid'ah, menyuruh kepada tauhid, melarang kepada syirik. Inilah yang akan mempersatukan umat. Nah, makanya ayat ini subhanallah Ketika Allah memerintahkan kita untuk menolak mungkar lalu semua wala takun kaladina ikhtalafu wala takun kalin tafarraqu wa ikhtalafu di ba'di ma Ya, kalian membaca Jadi tahqiq daripada ingin bersatu adalah bersatu di atas al-haq. Itu hakikatnya, mengajak umat untuk tetap di atas tauhid dan sunnah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang terpecah belah, menjadi orang-orang seperti terpecah belah dan berselisih kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jumhur mufsirin semua masukkan di sini seperti umat yang berlalu Yahudi dan Nasara. Karena memang di antara mereka itu ini tidak saling cegah terhadap yang mungkar dan saling tidak saling menyuruh kepada yang hak. Makanya faedah Sebagai orang pun dalam keadaan amar mungkar memakai kaidah lakum dinukum aliyadin pada sesama muslim. Kalau dalam sama muslim bukan kaidah laku lilkum waliyadin. Kalau sama muslim pak kaidahnya apa? Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Kalau sesama muslim dan kafir ya bisa dikatakan laku dinukum waliyadin. Ini kadang-kadang kita kita nasihati ya. Dijawab oleh dia lakum dinukum waliyadin. Memang beda agama. Ini ayat bukan sama muslim, ayat beda agama. Gitu. Tetapi kalau sama muslim ayatnya apa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis Baik. Kemudian wala takunu kalladzina tafarraqu ikhtalafu ba'da ma ja'umul bayinan. Setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan tentang wajibnya untuk bersatu, makanya sebagai ulama muslim menyebutkan ayat ini menyarang kita untuk berpecah belah. Intinya menyuruh kita untuk bersatu. bersatu. Nah, kenapa Ustaz? Setelah banyak orang menyuruh ngajak pada menyuruh pada ma'ruf mencegah mungkin kok semakin pecah belah. Yaitu kelemahan bukan dari agama ini. Dari orang yang mengajak itu tadi, dari syarat yang kita sebutkan tadi tidak terpenuhi. Pertama apa? Tidak berilmu, orang tidak menyuruh kepada kebaikan eh, kepada yang baik. Tebal ilmu akan pecah belah memang. Yang kedua apa? Tidak mengetahui ilmu bil hal. Ya. Ini juga akan pecah belah. Yang ketiga apa? Tidak prioritas dalam berdakwah akan menyebabkan pecah belah. Karena tidak tersempurnaannya, tidak lengkapnya syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama ketika mengajak ke dalam kebenaran itu sendiri, sehingga menimbulkan efek yaitu terpecah belahnya kaum muslimin. Kemudian juga efek lain yang terbesar itu adalah mereka standarisasi tentang kebaikan itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai standarisasi untuk menilai kebaikan, untuk menilai kemungkaran, untuk menilai yang ma'ruf. Tapi bagi mereka standarnya apa? Standar mereka budaya, adat istiadat, kebiasaan, keputusan muktamar, keputusan majelis ini, majelis itu, ya kan? Bukan jadi standarnya Al-Quran dan Sunnah. Nah ini yang menyebabkan pecah belahnya umat ini. Jadi kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan terpecah belahnya umat Islam. Allah datang kepada mereka keterangan dan penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya untuk bersatu dalam agama dan haram mencebelah tentang ya, pemecah dalam agama. Lalu Allah sebutkan orang-orang yang memecah belah. Nah, oleh sebab itu para ulama kita menyebutkan ada khilaf. Ya, ada ikhtilaf, ada khilaf. Apa beda antara khilaf dengan ikhtilaf? Apa beda tafarraku wa ikhtalafu? Ala umama mufassirin sekarang kadang merinci hal ini. Kata mereka tafarraku fil ajsam wa ikhtalafu fil aqaid. Ini dalam hati. Secara fisik mereka sudah mengelompok-kelompok. Kemudian dengan keyakinan pun mereka sudah memiliki pemahaman-pemahaman yang berpecah belah. Beda antara istilah dan khilaf Ulama dahulu mereka khilaf, tapi tidak ikhtilaf. Apa maksudnya? Mereka banyak beda pendapat, tapi mereka tidak ikhtilaf. Saling gontok-gontokan. Imam Syafi'i banyak pendapat beliau beda dengan Imam Malik, guru sendiri. Dan juga Imam Malik dengan Ibu Abu Hanifah. Juga demikian pula Imam Ahmad dengan Imam-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sendiri. Banyak mereka berdapat. Tapi mereka tidak ya ikhtilaf. Walaupun ada khilaf. Jadi beda antara khilaf dengan ikhtilaf. Maka dalam ayat apa disebutkan di sini? Ikhtilaf apa khilaf? Hah? Yang dilarang dalam ayat apa? Ikhtilaf, bukan khilaf. Karena khilaf itu mungkin tak bisa mungkin dielakkan itu. Gak bisa mungkin karena beda pendapat itu banyak hal yang mempengaruhinya kemampuan ilmiah seseorang, ya kan pengetahuannya, kecerdasannya, pemahaman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Khilaf akan ada, tetapi ikhtilaf diharamkan. Subhanallah. Begitu telitinya untuk ini. Memang Al-Quran ini Allah, Makanya jelas maksud-maksudnya itu jelas. Gitu. Bukan berarti kamu kalau sudah dikatakan oleh imam ini harus begitu begitu saya enggak. Jadi yang dilarang di sini apa? Ikhtilaf. Ikhtilaf. Khilaf. Ini maksudnya khilaf di sini bukan di segi uh, aqaid ya, bukan usul maksudnya. Fil furu'. Seperti umumnya masalah-masalah kunut, zahar, uh, eh, jahar dalam basmalah, itu khilaf-khilaf yang sudah lama dari para ulama atau mensirkan itu khilaf para ulama. Tapi para ulama tidak ikhtilaf ikhtilaf oleh sebab itu ulama kita banyak memberi menjelaskan bagaimana menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat ya jelas setiap kita berbeda pendapat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan panduan wa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah Rasul jelas itu semua kaum muslimin Konsepnya ketika ikhtilaf itu bukan hendaknya ini pendapat guru saya, oh ini sesuai dengan adat saya atau dengan jamaah saya, enggak itu yang jadi ukuran bagi dia. Tapi kembalikan khilaf itu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Allah sebutkan ancaman bagi orang-orang yang ini memecah belah agama ini, Dia mengajak cebelan kepada kaum muslimin wa ulai kalam adzabun adzim. Sebelumnya kaum hum tapi kalau ini ulai kalam adzabun adzim. Azab yang sangat besar ya ancaman. Jadi di sini terkandung yaitu perintah untuk kaum muslimin bersatu ya. Kemudian larangan untuk bercebelah terdapat juga di sini namanya tarhib ancaman dari Allah Subhanahu wa taala juga orang yang tidak mengindahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan itu di dunia, natijanya di akhirat bagaimana? Kalau kita tadi disebutkan menyuruh kepada ma'ruf, kepada mungkar, kemudian jangan pecah belah, ya. Nanti di akhirat bagi orang-orang yang menyelisihi ayat sebelumnya, perintah Allah sebelumnya, ya. Yauma tabayyadu wujuh wa Ini berita pada akhir kelak balasan bagi mereka. Yang pada hari itu ada muka yang berseri-seri, ada muka yang kusut masam, hitam kelam. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yabda wajah ahli sunnah waswad ma eh, was eh, waswadda wujuh ahli bidah. Itu berseri-serinya wajah ahli sunnah dan hitam kelamnya wajah al bidah. Itu orang-orang yang mempersatukan kaum muslimin, bersatu di atas akidah benar dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskan siapakah yang mukanya hitam pada hari kiamat dan siapa yang putih. Ya. Faman ladina aswad eh, faman ladina aswad dan wujuhu akafartum ba'da imanikum fadukul adzab bima kuntum takfur. Adapun orang-orang yang mukanya hitam kelam Dikatakan kepada mereka, "Akafartum ba'da imanikum?" Kenapa kalian kafir setelah beriman? Jumhur mufassirin mengatakan bahwa maksud di sini adalah orang-orang munafikin. Karena dia sudah mengucapkan dengan lisannya iman tetapi tidak merealisasinya yakini dengan ah, hatinya. Akafartum ba'da imanikum? Atau orang-orang yang memang masuk Islam atau murtad atau orang-orang yang masuk Islam lalu melakukan bid'ah-bid'ah yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Akafaratum ba'da imanikum fadukul azabam ma kuntum takfurun. rasakalah azab. Ya, sebagai balasan terhadap kekafiran yang kalian lakukan kata Allah Subhanahu wa taala. Wa amma wa amma ladina tajujuhum fa fi rahmatillah Adapun orang-orang yang mukanya putih berseri-seri, ya mereka itu berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti rahmatillah. Hum fiha khalidun itu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullah nasluha alaika bil Hak, wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang dibacakan padanya kepada engkau kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad kebenaran dan Allah tidak menginginkan kezaliman sedikit pun bagi seluruh alam jangankan berbuat zalim menginginkan kezaliman saja tidak jadi adanya orang mendapat petunjuk adanya orang masuk neraka bukan Allah menzalimi mereka ya bukan Allah menzalimi mereka mereka jangankan zalim keinginan untuk berbuat zalim saja tidak ada dari Allah SWT Makanya disebutkan dalam sebuah hadis kursi, "Ya ibadi, ini haram zulma ala ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman terhadap Wajah aku bainakum haram dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian suatu hal yang diharamkan. Fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Kemudian Walillahi ma fis samawati wa ma fil Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ini menunjukkan tentang kekayaan Allah swt. Kenapa bunyi ayat ini datang seperti ini setelah ayat-ayat sebelumnya? Bahwa sekalipun kalian menjadi orang-orang yang taat, sebenarnya Allah sebutkan tadi menjadi orang menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan bersatu dalam agama, kemudian mengamalkan ajaran Al-Quran Sunnah, itu bukan berarti keberuntungannya untuk Allah, faedahnya. Allah itu kaya, gak butuh kepada ibadah kalian, ketaatan kalian. Makanya semoga kan sebuah hadis. Nah, atau bunyinya ya menghadap. Nah, Lo ana akhiratku. Allah ana awalakum akhiratku. akhirakum. Wa insakum jinakum. Kamu ala atqa qalbi rajulin wahid. Kalau seandainya Semenjak awal manusia diciptakan sampai manusia yang terakhir, yaitu ketakwaannya seperti orang yang paling takwa di antara kalian. Semuanya seperti takwanya. Ya, mazada dzalika fil mulki syai'a. Nah, itu tidak akan menambah kekuasaanku kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seandainya orang semua ini dari jin dan manusia semuanya bertakwa, itu tidak nambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Lo anna awalakum wa akhirakum wa ansakum wa jinnakum. Kanu ala afjari qabila rajulin. Jikalau ya, seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir termasuk jin dan manusia semuanya ini yaitu semua durhaka. Sedurhaka, durhakanya orang gitu. Semuanya durhaka, sedurhaka durhakanya orang, semuanya begitu. Mana fasadhalika bil mulki tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat maksiat bukan berarti kita dapat memudaratkan Allah. Ya ibadi innaka ya, la tabluduri fataduruni. Ah, mungkin kalian itu bisa membuat membahayakan Allah enggak? Kita tidak membahayakan Allah kalau kita bermaksiat sedikit pun. Walaupun kita kafir sekafir-kafirnya, ya, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita menjadi taat setaatannya ya ibadi. Ini inna kalam lam ah, lam tablu nafi fatamfauni. Tidak akan mungkin kalian memberi faedah pada kita. Semua faedah ada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Ya. Tidak merugikan kalau anda, anda ini kafir semua kata Allah. Semua makhluk kafir enggak merugikan Allah. Semua makhluk taat akan meruntuhkan untuk Allah SWT sehingga membuat kekuasaan yang pertama enggak. Semuanya itulah innama hiya amalukum uhsihalakum. Semua itu adalah amal-amalan yang aku berikan untuk kalian. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang dapat kebaikan bersyukur bergila Allah. Faman wajada khairan dzalika fala ila nafsa. Yang mendapatkan ya kekecewaan, penderitaan, azab, jangan dicaci maki kecuali dirinya sendiri yang berhak untuk dia caci. Karena Allah SWT telah menurunkan, menjelaskan petunjuk, ya, memperingatkan kepada manusia untuk tidak berbuat kemungkaran, dosa dan maksiat. Nah Allah Maha Kaya. Demikian pula dalam lanjutan hadis tadi, walau anna awalakum wa akhirkum aisyukum qama ala sa'idin baik. Semuanya itu minta kepada Allah SWT. Ya. Lalu Allah beri setiap orang minta itu permintaannya apa ini mintanya semuanya. Mana kasadali kemfisya. Ila kamayan khusul mirkhiyah tu ida ulkala fil bahr. Tidak mengurai sedikit pun kaya Allah SWT kecuali hanya seperti ujung jarum yang dimasuk ke lautan. Nah, seperti itu kurangnya kata Allah SWT. Ada kurang nggak air laut? Kalau kita masukkan jarum jahit itu, tak kurang. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Maka oleh sebab itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian berbuat taat, keberuntungannya kembali kepada kalian. Ya. Kalian berbuat maksiat lalu mendapat adab itu adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa ada al muslimin akal mujrimin? Tidak mungkin. Apa akan sama orang-orang yang berislam dengan orang yang buat dosa? Tidak sama. Apa najumutan kal fujar? Apakah jadikan orang buat takwa seperti orang-orang buat dosa yang banyak? Tidak sama. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ini Allah Subhanahu wa taala sangat adil dan sangat kaya, maha kaya. Walillahi ma fis samawati wa fil ard wa ila Allah turja'ul umur semua perkara itu akan kembali kepada Allah Subhanahu taala. Ini mengingatkan kita tentang hari akhirat. Sebagai dalil bahwa perbuatan baik akan dibalasi, perbuatan buruk juga akan dibalasi. Ya, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran Yang buat baik akan melihat balasannya, yang buat jelek pun akan ada balasannya. Ibnu Katsir rahimallahu menjelaskan di sini ya Wal takum minkum ummati muntasibatun lil qiyam bi amrillah. Allah SWT menyebutkan adalah ada di antara kalian itu sekelompok yang menyuruh kepada kebaikan yaitu fidawa ilal khair wal amri ma'ruf wa nahi munkar. Itu menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul itulah mereka orang-orang yang beruntung. Yani al-mujahidun wal ulama. Kata Ibnu Katsir itu al mujahidun wal ulama, orang-orang yang berjuang menegakkan nilai kebenaran dan para ulama. Syekh Rahman Sa'di menyebutkan, kebaikan itulah kata-kata yang umum. Jadi, dalam kaidah ini usul fikih atau kaidah fikih sebutkan ini al-amru bi syai' amrun bima yuhaqqiqu. Dalam istilah lain, Mala itu yatimu wajib wa Contohnya menyuruh kembali kebaikan itu diluaskan oleh beliau. Pokoknya masing-masing kita ini memiliki posisi untuk berdakwah kepada kebaikan itu. Dengan posisi kita masing-masing. Guru, pedagang, petani, pejabat, ya, bisnismen, hartawan, apapun posisi dia punya peluang. Wartawan, ada buku kutip yang bagus ditulis oleh Syekh Saleh Ali Syekh yang bagus untuk dibaca oleh Pak ilmu. Kun da'iyan. Kun da'iyan. Di situ belum merinci. Ya, ini waktu itu pengantara yang belum sampaikan dalam sebuah mahrojan, dalam sebuah pameran itu palisas dakwah itu beliau tulis dan kalimat itu beliau sampaikan belum dikumpulkan dalam sebuah kitab kutip bagus sekali untuk dibaca kudayan Beliau sebutkan, semua kita ini punya peluang untuk berdakwah. Bahkan orang tidak punya ilmu pun punya peluang. Dengan apa? Dengan akhlaknya. Pedagang punya peluang untuk berdakwah. Jujur dalam perdagangannya. Petani. Ya. Apapun posisi kita. Dan beliau sangat menekankan dengan yaitu para wartawan. Harusnya mereka, pena-pena mereka itu adalah untuk menjelaskan kebenaran ya, dan menupas kebatilan. Ini seharusnya mereka lakukan. Lalu katakan situ berbagai posisi yang kita miliki. Kita punya peluang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di posisi mana pun kita. Sebagai ibu rumah tangga punya peluang untuk berdakwah. Bagaimana? Pertama mendidik anak-anaknya. Bekerja sama dengan suaminya, mungkin suami seorang ustaz. Ya. Bekerja sama dengan suaminya. Ya. Membantu suami dengan berdakwah. Banyak peluang-peluang untuk berdakwah. Jadi tidak berdakwah itu memang berdakwah itu bisa dengan ilmu, bisa dengan apa, bisa dengan kedudukan, ya kan? Bisa dengan kebijakan, ya, bisa minimal dengan doa. Benar nggak doa itu sebagai jalan untuk berdakwah? Hah? Benar. Rasulullah SAW berdoa. Allahumma izzal islami bi ahad umarin. Ya Allah, kokokal Islam ini salah satu dari dua Umar. doa doa. Jadi tidak mesti musuh-musuh Islam itu kita doakan hancurkan mereka tidak. Tapi kita ya Allah tunjukilah mereka atau engkau selamatkan kaum muslimin dari bahayanya. Doa minimal ya kan? banyak. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ini yaitu masing-masing kita tidak berposisi sebagai dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan media informasi yang begitu maju sekarang, banyak sekali punya HP yang Butut saja bisa sekarang udah apa? Ini ada pengajian SDI udah mulai hari ini. Informasikan ke teman-temannya. Dakwah nggak dia? Dakwah. Orang hadir pengajian sini dapat pahala nggak dia? Pahala. adalah ala khairi ini. adalah ala khairi ini. Orang menunjukkan seorang kepada kebaikan sama dengan orang melakukan kebaikan itu. Mungkin saja dia sudah SMS, punya halangan, nggak sempat hadir pengajian ini. Tapi dia dapat pahala ketika teman yang di SMS-nya hadir ke dalam pengajian. Subhanallah. Jadi pintu kebaikan itu dakwah itu luaskan. Kalau kita mau memanfaatkannya. Maka oleh sebab itu termasuk kata Syekh Drahman Sa'di membangun sekolah bagian daripada berdakwah ya buletin Jumat infak untuk buletin semuanya bagian dari dakwah pokoknya ya ikut andil di dalam sekecil apapun dalam menegakkan nilai kebenaran adalah bagian dari berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang beda antara orang mengajak kepada kebaikan itu banyak jalannya, kalau orang menyuruh kepada ma'ruf mencegah dan ini lebih spesialisasi. Ya kan? Lebih spesialisasi. Tertentu memang orangnya. Kalau kebaikan kepada kebaikan semua orang bi bisa, tapi bentuk kemampuan dan bentuknya memang berbeda. Kalau dia orang awam, setidaknya tadi kita tunjukkan memang mungkin dengan hartanya atau mungkin dengan kebijakannya jika sebagai seorang penguasa ya, sebagai orang yang memiliki wewenang ya, atau dengan cara tadi SMS informasi saja, mari informasi saja sudah berdakwah dia. Jadi makanya tadi kita sebutkan Wal takuminkum in ummatan ummati yad'una il khair. Kalau ini bisa posisi ini kita masuki semua kaum muslimin masuk dalam posisi ini mengajak kepada kebaikan. Menghadiri majelis ini saja sudah bagian daripada menyuruh kepada kebaikan. Dan seterusnya. Tapi kalau untuk menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah dan mungkar ini memang butuh kepada apa? Ilmu khusus tentang agama. Tadi yang kita sebutkan tadi, Ya. Maka oleh sebab itu ya, ikhwan, ini Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan ayat-ayat mulia ini bagaimana keutamaan mengajak kepada yang ma'ruf mencegah yang munkar. Sekarang ini sudah banyak kali fasilitas untuk menyeru kepada kebaikan. Kali sekarang untuk kita ikut menyuruh kepada kebaikan banyak sekali fasilitas yang mungkin kita manfaatkan. Waqala Abu Ja'far al-Bakri ini yang kita sebutkan tadi, Ibnu Katsir juga menukil dari Ibnu Dawih ini atau mu'min-duyah. Qara Rasulullah sallallahu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum al khair." Inilah ada sebagian yang terkali itu orang yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Al-khairu itiwa Al-Quran wa sunnati. Ini sebut kebaikan itu mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi anehnya sekarang justru orang sekalian justru bagi mereka keburukan kalau ikuti al sunnah Al-Quran. Orang yang celananya atas mata kaki, orang yang memanjakan jenggot, ini para wanita yang memakai cadar dianggap sebagai aliran keras. Ya, ini fitnah yang memang ini dianggap orang yang menyalahkan Al-Quran Sunnah dianggap apa? Bukan baik mereka, ya buruk gitu. Yang anehnya, orang yang suka mencaci mencela begini, keluarganya, jamaahnya, pakainya nggak nggak sembrono, sholat jamaahnya nggak teratur. Ini, ini coba kita lihat cara orang berpandangan di akhir zaman ini. Kemudian ini kata mereka sih yang dimaksud dengan ayat ini adalah ada yang sekelompok daripada umat ini untuk memegang posisi urusan ini kata mukasir itu berdakwah. Wa in kana dzalika wajib al-fardin bihasbi kama sabata. Jadi berdoa kepada kebenaran itu kata mukasir wajib setiap fardi sesuai kemampuan masing-masing. Tadi kita bahas posisi masing-masing. Ya. Dan juga kemampuannya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, mara aminkum mungkaran munkaran falyughayyirhu biyadi." Fa lam yastati' fabilisani. Fa'ilam tapi kalbi. Ini apa namanya uh, tingkatan dalam amma ma'ruf nahimu. Kalau akan menimbulkan bahaya lebih besar jika dia mencegah dengan tangannya, nggak usah. Tadi yang kita sebutkan ini tidak boleh mengingkari kemungkaran yang akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Minimal itu adalah mengingkari dengan hak dalam seorang yang lain, walaisa wara dzalika min iman syai'un iman. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran dilihatnya dari hatinya itu enggak orang berarti orangnya sudah enggak ada lagi punya iman. Nah, ini kata mereka hendaklah setiap umat wajib melakukannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena sabda Rasulullah SAW, Man ra'a minkum munkaran falaghayyirhu bi yadihi fa illam yastati' bi qalbi fa bi lisani fa illam bi wa iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu dengan lisannya, jika ia tidak mampu dengan hatinya, dan itulah yang selama lemah iman. Jadi ada kondisi yang kita mampu dengan tangan tapi yang menghalangi bukan tidak mampunya, tapi karena apa? Tak, takut. Jadi beda antara takut dengan tidak mampu. Ini kadang-kadang orang tidak bedakan. Beda antara takut dengan tidak mampu. Ala inna awliya syaitan yukhawifuna awliyahu. Kalau syaitan itu takut-takuti selalu. Jangan. Ini juga, ini membedakan antara tidak mampu dengan takut ini kadang-kadang sulit orang membedakannya. Contoh di dalam keluarganya, anak putrinya yang tidak berhijab atau anaknya yang tidak sholat, ya kan? Mampu nggak dia cegar dengan tangannya? Mampu. Tapi dilakukan, tidak dilakukannya. Itu bukan karena tidak mampu, tapi apa? Ini khawar, khawaf, takut, pengecut. Gitu. Jadi beda antara tidak mampu dengan apa? Takut. Itu. Harus dibedakan. Kemudian, ya, atau dengan lisan. Kadang-kadang justru dengan lisan pun berat orang. Nanti dia nggak enak lah. Ya, kadang-kadang apalagi hubungan pemanya bisanan gitu ya. Sungkan untuk me mencegah kemungkaran, menyuruh yang ma'ruf. Namanya dia lagi di rumah kita, orang azan gitu ya. Tapi sungkan kita untuk mengajak dia ke masjid, ya kan? Takut tersinggung. Sebetulnya apa yang ada dalam diri kita itu? Takut ya kan? Bukan tidak mampu. Kita mampu. Sih gampang saja. Ayo kita mari-mari sama-sama ke masjid. Ya. Gitu. Dengan bahasa yang indah, bahasa yang bagus diajak. Kalau ada tamu, demikian pula. Maaf, orang lagi azan, kita ngisi dulu ya nanti. Kita sambung lagi pembicaraan. Susah nggak kita ngomong begitu? Hah? Susah. Tapi ada nggak orang berani begitu kadang-kadang? Ini yang jadi persoalan. Segan kita, tamu datang di rumah kita, ini. Ya kan, repot gitu ya. Kan ada barasan gitu. Subhanallah. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang mampu dengan lisan pun kita tidak melakukannya. Jadi mampu sebetulnya dia. Bukan tidak mampu. Tapi yang ada pada dirinya tak segan. Gitu. Kemudian dengan hati. Wa firwaya riwayah wa laysa wara minal iman habbat khardalin. Hadis wakan Imam Ahmad dari Muzaifah bin Yaman. Eh, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Imam Muslim. Ini dan tidak ada lagi di belakang itu kalau orang tidak mengingkari dalam hatinya melihat kemungkaran itu Had khardal dalam iman. Tidak ada lagi itu walau sebiji zarah, sebiji bayang pun imannya. Ini menunjukkan kalau orang sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah ini turadul fitan al qalbi Jadi fit itu ini yuqtar fitan al qalbi kal hasir. Jadi fitnah itu mempengaruhi hati manusia bagaikan orang yang meranyak antum tahu tikar ya dan diranyam ya nah, itu sedikit sedikit kan sedikit sedikit sedikit sedikit kan begitu ya diansur kan diansur sedikit sedikit nah ayu kalbin ini angkoraha kalau hati itu pertama datang fitnah itu langsung diingkari oleh dia maka dia akan menjadi ini sofia hati yang bersih tapi sebaliknya ada hati pamai kalbin syarabah ini hati yang tertancap fitnah sedikit demi sedikit akan menjadi bahkan disebutkan kajuzi mudah mudakhiyah. Bagaikan apa namanya? Uh, gelas yang terlungkup atau cawan yang terlungkup. Kalau sudah terlungkup, itu bagaimanapun ya, masukkan nasihat tidak lagi. La kiru ma'rufat, la kiru la ya'rifu ma'rufan wa la kiru mungkar kama qala Saat itu hati kalau sudah terbalik, tidak lagi apa? Mengenal yang ma'ruf, tidak lagi mengingkari yang mungkar. Ini bahayanya. Ketika orang menganggap enteng berbagai macam bentuk fitnah, bentuk syahwat dan segala macam. Karena lama kelamaan tanpa terasa itu hati akan menjadi hitam kelam, hitam lebam. Maka sebelum hati itu cepat. Memang antum menganggap hari berlalu, ah, ini kan sebentar, ya kan? Apakah itu melihat gambar-gambar yang haram, mendengar nyanyi-nyanyian selama macam, ya kan? Sebentar-sebentar, sebentar sedikit-sedikit, ya, atau nggak sadar, nggak ingat. Padahal itu dosa semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan terus-terusnya. Ini antum lihat. Ini sudah amat sering disebutkan contoh oleh ulama kita. Air yang begitu lunak, walau hanya setetes, setetes, setetes, setetes, setetes kalau itu, walaupun itu batu yang keras sekalipun, pada akhirnya akan mampu bikin apa? Lubang. Kenapa itu? Pada air lunak. Setetes, setetes, setetes. Pada setetes, setetes. Subhanallah. Jadi maka perlu jangan kita jangan memandang remeh maksiat atau syahwat ataupun syubhat. Jangan dipandang remeh, walau itu kecil. Ya. Karena hari ini kecil, pada hari besok sudah lupa yang hari kemarin itu maksiat yang aku lakukan. Dosa yang pernah lakukan. Hari ini seakan-akan kita buat dosa baru, belum pernah berdosa sebelumnya. Tahu antum? Begitu syaitan itu membayang kepada kita. Hari demi hari, hari demi hari, seakan-akan setiap hari kita hanya baru, wah itu melakukan dosa. Padahal itu sudah kali yang ke seribu kali mungkin. Terasa hati kita menjadi semakin buta terhadap kebenaran maka itu ikhwan, makanya perlu jangan membiasakan melihat kemungkaran itu. Diam. Ya. Makanya Allah sebutkan, "Faidza ra'aital ladzina yakunun fi ayatina fa'arid anhum." Jika melihat orang-orang yang kalau ayat kami, jangan duduk bersama mereka. Karena duduk di situ ada bagian yang akan merusak hati kita. Walaupun tidak saat itu, Syubhat itu ibaratnya seperti virus lah. Semakin hari dia akan berkembang. Semakin berkembang, semakin berkembang. Dan terus, terus, terus. Walau di awalnya kecil sekali. gitu. Karena dia akan selalu mengorek pikiran antum. Ketika antum mendengar sebuah syubhat atau melihat sebuah syahwat ya, selalu mengira dan ingin tahu lagi. Kenapa? Dipancing gitu. Akhirnya, akhirnya begitu. Dipancing terus, dipancing terus maka tanpa disadari kita akan terjerumus ke dalam syahwat dan maksiat itu atau syubhat tersebut. Maka oleh sebab itu disebutkan Rasulullah SAW hadis ini dihasankan Syekh Hasan Nabani dan juga sebelumnya oleh Imam Tirmizi yang bunyi hadis Abu Zaifah bahwa Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wal tanhu ala tanhunna tanhauna 'anil munkar." Jadi demi zat yang jiwa yang jiwaku berada di tangannya kata Rasulullah SAW. Hendaklah kalian menyuruh dari yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Atau kata Rasulullah, "Au Allah ayabata alaikum iqaban." Kalau kalian tidak melakukan mana yang mau kalian pilih, tetap melakukan mencegah yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, atau kalian pilih yang mana? Bahwa Allah hampir akan menyatukan di atas kalian sebuah ikab dari sisinya. Apa ikabnya? Summa la tad'unahu lakum. Yaitu ketika kalian berdoa tidak lagi diperkenankan untuk kalian. Subhanallah. Ini salah satu apa doa ketika tidak lagi ditegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Hadis ini hadis hasan. Diriwayatkan Imam Tirmizi. Atau kalian akan tetap mau menyuruh kepada ma'ruf mencegah dari munkar masalah atau jadi Allah akan jatuhkan bila kalian tidak melakukan itu, pilihlah yang kedua itu Allah akan menjatuhkan iqab kepada kalian. Apa iqabnya? la tad'unnahu. Kalian senantiasa berdoa, pala yastajibul. Tapi doa kalian tidak pernah dikabulkan. Kenapa? Mawaniknya, sebabnya terhambatnya doa dikabulkan adalah karena tidak adanya amal ma'ruf nahi Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata kathir, wala takunu kalian tafarqu waqtalamu bani ma ja'ahumul bainat. Jangan kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang terpecah belah dan berselisih setelah sampai kepada mereka eh, penjelasan-penjelasan kata Allah SWT. kemudian Katsir menyebutkan Allah SWT melarang kita. Ini dari jalan-jalan yang menyebabkan kita berselisih, ya, dan meninggalkan ke amar ma'ruf nahi mungkar. Ini setelah datangnya kepada mereka hujah-hujah yang jelas. Kemudian, yauma tabyadu buju wa taswadu buju Ketika hari berseri-serinya muka dan kita ya, kusut masamnya muka yang lain, itu pada hari kiamat kata Menekatir. Ketika ini wajah-wajah alusunnah wal jamaah berseri-seri dan wajah al-bid'ah yaitu hitam, kelam, ya. Fasad wujuh al-bid'ah wal furqah. Qalahu Ibnu Abbas. Hal ini ungkap oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ma. Fa amma alladziina wujuhum akafartum bana imanikum. Adapun orang-orang yang mukanya hitam kelam, katakan mereka, kenapa kalian kafir setelah beriman, apa faedah dari ayat ini? Rasakan. Pelajaran. Artinya hati-hati kalian ketika tidak ada amal ma'ruf nahi munkar, Ketika itu akan tidak adanya yang tidak jelas yang ma'ruf dan tidak jelas yang mungkar. Bisa jadi yang ma'ruf yang enggak mungkar, yang munkar yang enggak ma'ruf. Ketika begitu tidak ada lagi amal ma'ruf munkar, akan apa? Kemana pergi orang? Ya tidak jelas tauhid syirik, tidak jelas tauhid mana syirik tidak jelas maka akan jatuh kepada kekufuran. Dan bagian orang yang tadi sudah kita sebutkan ayatnya, bahwa orang tidak menyemakkan amar ma'ruf dan munkar itu adalah orang-orang munafikin. Maka kafartum ba'da imanikum. Ini bahwa akibat tidak adanya amar ma'ruf dan munkar bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Bahkan salah satu sifat orang-orang kafir ini Alkitab adalah diam terhadap yang ma'ruf dan diam terhadap yang mungkar. Wahum munafiqun. Mereka itu orang munafik kata munafik. Fadukul adal makuntum takfurun. Rasakanlah adab sebagai balasan terhadap apa yang kalian kufur dengannya. Ini adalah sifat yang umum setiap orang kafir kata Ibnu Katsir. Wa amal ladina badar wujuhum fa fi rahmatillahum fi khalidun. Adapun orang-orang yang mukanya berseri-seri, mereka berada di tengah-tengah rahmat Allah mereka kekal di dalamnya yaitu surga la yabghun anha wihiwala yang mereka tidak akan pernah ini berpindah dari surga tersebut kemudian Allah SWT sebutkan tilka ayatullah nasluha alika. ini itulah ayat-ayat Allah yang dibacakan ya yang dibacakan kami bacakan eh, ayat tersebut kata Allah SWT kepada engkau inilah ayat-ayat kata mereka ini ayat-ayat Allah dan hujah-hujah dan hujah-hujah dan penjelasan yang disampaikan kepada engkau kata Rasulullah wahai Muhammad bil haq arti dan kebenaran ay naksiku mal amru alaihi min fid wal akhirah artinya di sini kata mereka yaitu Allah memlihatkan menjelaskan ini bagaimana urusan itu ketika di dunia dan bagaimana pula di akhirat kelak wa ma Allah yuridu lil alamin Allah tidak sedikit pun berkehendak untuk membuat zalim terhadap orang-orang terhadap eh, alam sekalian alam Artinya laisa bidzalimil Arti kata Allah tidak berbuat zalim sedikit pada mereka. Bal al hukmul adl alladzi la yajur. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada al-hakamul adl adalah zat yang maha adil dalam memberikan hukum yang tidak pernah berbuat zalim sedikit. Dia anu qadir ala kulli syai' karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa segala sesuatu. Al-alam bi kulli syai'in eh, al-alimu bi syai'. Allah maha tahu dengan segala sesuatu. Fala yahtaju ma'adalika ila an ahadan min khalqihi maka Allah tidak butuh untuk berbuat zalim sedikit pun terhadap seorang pun dari hambanya. Karena itu Allah SWT sebutkan, Walillahi ma'fis samawati wa fil Bagi milik Allah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua seluruhnya adalah milik kerajaan Allah SWT. Wa abidullahu. Dan hamba Allah SWT. Wa ilah turja'al umur. Dan kepada Allah lah dikembali ke segala urusan. Artinya, dialah yang akan beri keputusan. Ya, dan yang terkehendak mutlak di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian penjelasan pada ayat surah Al-Imran dari ayat 104 sampai 109 pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan mempersatukan kaum muslimin di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup, cukupkan uh, pembahasan kita pada majelis kali ini dengan dengan doa kita tutup dengan angka pertama majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.